Allah tabaraka wa taala telah menekankan kepada kita sekalian dengan penekanan yang sangat semata-mata agar kita perhatikan apa yang Allah SWT tidak pesankan. Pada ayat yang tadi telah kita bacakan dalam mukaddimah, dalam khutbatul hajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah dan mentauhidkannya mengikhlaskan ibadah Islam kalian kepadanya subhanahu wa taala. Allah Swt mengisyaratkan di dalam ayat ini tentang pentingnya husnul khotimah. Karena seseorang ketika dia itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa di bawah sampai mati berarti dia kematiannya di atas ketakwaan. Dan Allah Swt menghendaki seluruh orang yang beriman demikian baik laki-laki muslimnya, wanita-wanita muslimahnya. Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan diseru dalam ayat tersebut. Hendaknya kalian terus bertakwa dan jangan sekali-kali kalian lepaskan takwa sampai mati kalian. Sehingga Allah SWT berkehendak dengan taufiknya agar orang-orang yang beriman mendapatkan husnul khotimah. Para jamaah sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sunnah beliau yang sahih di dalam sabdanya beliau telah menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan para hamba. Amalan-amalan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan yang dia telah lakukan, aktivitas keseharian yang dia telah jalani. Sesungguhnya nasib baik dan buruknya dengan amalan yang dia telah upayakan adalah pada akhir-akhir yang dia lakukan. Amalan-amalan yang di penghujung kehidupan. Inamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung pada khotimahnya. Digantungkan keberuntungan dan kecelakaannya pada khot, pada khotimah, pada penghujung atau penutupnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam ayat Rasulullah SAW menyebutkan dalam sunnahnya tentang bagaimana pentingnya husnul khotimah Khusnul khatimah adalah tatkala Allah SWT memberikan taufik kepada hambanya terus tetap bertakwa di atas ketaatan kepadanya. Perlu diketahui ketaatan adalah menunaikan perintah-perintah dan sekaligus menjauhi larangan. Belum dikatakan seseorang taat kepada Allah jika hanya menjalankan perintah tapi larangan ditunaikan. Tidak juga seseorang dikatakan taat kepada Allah jika dia tidak menunaikan larangan-larangan, tapi dia juga tidak menunaikan perintah. Dan takwa adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan itulah ketaatan. Barang siapa yang dia istiqomah, terus berada di atas takwa, menunaikan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sampai mendapatkan kematiannya, maka sesungguhnya Allah telah memberikan taufik kepada dia untuk mendapatkan husnul khotimah. Di dalam sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu." Sekiranya Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hambanya, niscaya ya Allah SWT akan jadikan dia seolah-olah dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malahu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah SWT mempekerjakan hamba-hambanya ini? Allah SWT mempekerjakan hambanya tidak sebagaimana kita memperkerjakan orang lain, tidak. Tapi Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah SWT memperkerjakan hambanya yuwafiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah berikan taufik kepada hamba tersebut sehingga dia terus di atas kesolihan-kesolihan amal qabla mautihi sampai menjelang kematiannya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh para ulama dengan makna husnul khotimah. Al-Alama Ali Al-Qari menyebutkan dalam kitab Al-Mirqat maknanya yaitu Allah tabaraka wa taala menjadikannya terus beramal hingga seorang hamba ini mati dalam keadaan bertaubat dan beribadah kepadanya subhanahu wa taala. Dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Husnul Khatimah adalah perkara yang semua kita membutuhkan, semua kita berhajat, semua kita berharap. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya di balik husnul Khatimah Allah menjanjikan kebahagiaan. Dengan husnul Khatimah Allah SWT akan berikan surganya. Namun bukan mudah perkara istiqamah. Sebagaimana tidak mudah pula mendapatkan husnul khotimah. Allah SWT menyebutkan beberapa tanda. Di antara tanda-tanda husnul khotimah. Di saat Allah meridhoi kepada seorang hamba mendapatkan husnul khotimah, Allah jadikan hamba ini pun ridho kepada Allah SWT. Di saat seseorang kematiannya di atas keridoan kepada Allah SWT. Dia ridho dengan musibah. Kematian yang akan menimpa dia. Dia ridho dengan ketetapan takdirnya Allah SWT. Lebih dari itu dia ridho bahwa Allah sebagai Rabbnya. Di tangannya kematian dan kehidupan. Di tangannya pula Allah SWT. Di tangan Allah SWT pula yaitu nasibnya semua hamba. Allah yang maha kuasa Orang yang ridho bahwa Allah sebagai Rabbnya. Dan ridho bahwa Islam menjadi syariat yang dia wajibkan kepadanya untuk ditunaikannya. Dan dia ridho bahwa Muhammad SAW adalah satu-satunya panutan yang kita taklid semata-mata kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ittiba semata-mata kepada yang semata ta'ala. Mengikuti semata-mata kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kepadanya itu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan di dalam ayat yang Allah SWT firmankan yang dengan taufik dari Allah Taala pula saya katakan bahwa dalam solat yang baru kita tunaikan tadi ayat ini dibacakan oleh imam kita. Semata-mata taufik dari Allah SWT yang demikian. Allah SWT berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati Sesungguhnya sekalian orang-orang yang dia itu dalam keadaan istiqamah ucapan lisannya adalah aku beriman kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang wajib aku ibadahi yang dia satu-satunya zat yang berhak aku ibadahi Allah adalah Robku, yaitu Rob yang telah mengaturku, yang mengatur hidup dan matiku yang memberikan rezeki kelapanganku ataukah kesempitanku. Dan dia adalah memiliki nama-nama yang husna. Dia memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian dia istiqomah di atas iman, istiqomah di atas akidah yang benar ini. Allah sebutkan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat-malaikat Allah akan turun seraya mengucapkan ala takhafu wa la Jangan lagi setelah ini ada kecemasan yang menimpamu. Jangan ada lagi. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada yang kau takutkan. Jangan pula engkau berduka. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian wahai kaum dengan surga yang telah dijanjikan kepada Allah kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat kebahagiaan hakikat kebahagiaan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada materi yang kemarin atau yang tadi malam kebahagiaan yang hakikat adalah hilangnya kecemasan dan tidak adanya kedukaan ketika seorang tidak ada yang dikhawatirkan dan ketika seorang tidak berduka maka dia sesungguhnya telah bahagia apapun keadaan dia Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini Barang siapa yang istiqomah di atas ketaatan, Allah akan lenyapkan darinya kedukaan, Allah Azza wa akan lenyapkan darinya setiap kecemasan. Maka Allah akan berikan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wajabat lahul jannah Barang siapa yang dia ucapan lisannya adalah keridoan. bahwa Allah menjadi Rabbku. Islam adalah agamaku. Muhammad SAW alaihi wasallam adalah nabi yang Allah utus kepadaku sehingga aku wajib mengikutinya. Wajabat lahul jannah. Maka Allah azza wa jalla niscaya akan masukkan dia ke dalam surganya. Niscaya Allah akan masukkan seseorang demikian ke dalam surganya. Dan ini tentu merupakan satu di antara tanda-tanda husnul khotimah. Dan setiap orang tahu dirinya. Allah sudah menyebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap diri mengetahui siapa dirinya. Setiap orang tahu siapa hakikat imannya, bagaimana hakikat keridoannya. Maka kita semuanya bisa mengukur sejauh mana keridoan kita terhadap Allah, keriduan kita terhadap Islam, keriduan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya seseorang memiliki keriduan yang sungguh-sungguh, kemudian dia bawa sampai kematiannya dengan wajib, dengan hadis di sini dia diwajibkan masuk surga oleh Allah. Nasallallahu alaihi wa lakumul jannata. Allah. Di antara tanda-tanda husnul khotimah Seorang yang beriman menjelang kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang orang itu mati Sementara perkara-perkara yang terakhir diucapkan di saat dia masih hidup di dunia adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rasulullah menyebutkan dakhala jannah niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Masalahnya bukan kita hafal apakah tidak hafal mengucapkan la ilaha illallah yang menjadi perkara bukan manusia ini pernah mendengar apakah belum pernah mendengar, sudah pernah mengucapkan apa belum pernah mengucapkan. Banyak di antara orang-orang yang tidak mati mendapati sakaratul mautnya. Didatangi oleh orang-orang yang alim, didatangi kaum-kaum di masjid-masjidnya umat. diimlakkan kepadanya, ditalkinkan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Tapi bagaimana lisannya keluh? Bagaimana lisannya tidak bisa mengucapkan perkara-perkara yang dia sudah setiap hari mendengarkannya? Kumandang azan tidak sepi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Setiap hari dia lihat orang-orang berlalu lalang pergi ke masjid pulang ke masjid. Bagaimana ucapan yang pendek dia tidak bisa mengucapkannya? Padahal kaum sudah datang di situ. Ustadznya sudah datang di situ. Perkaranya para jamaah yang dirahmati Allah SWT adalah istiqomah yang pertama. Akankah kalian wahai orang yang mengucapkan la ilaha itu istiqomah di atasnya? Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah sehingga istiqomah seseorang di atas ketaatan akan mengantarkan dirinya menuju kepada husnul khotimah. Istiqomahnya seseorang di dalam berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah maka akan diantarkan menuju kepada husnul khotimah sehingga di akhir hayatnya dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak fenomena-fenomena yang disebut oleh para ulama yang disebut oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara contoh-contoh suul khotimah buruknya akhir hidup seseorang. Di dalam kitab yang ditulis oleh beliau dengan kitab yang bagus sekali. Ada wa dawa. Beliau menyebutkan beberapa kisah bagaimana sulitnya mendapatkan husnul khotimah bagi orang-orang yang tidak istiqomah. Disebutkan oleh beliau ada seseorang tatkala menjelang matinya. Dia diperintahkan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditalkinkan, bukan tidak ditalkinkan. Ditalkinkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia hanya mengatakan ah Ah, aku tidak bisa mengucapkannya. Aku tidak bisa mengucapkannya. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kaum ada di sisinya. Orang-orang yang mentalkinkan dia ada di depan dia. Apa sulitnya lisan kita itu mengucapkan la ilaha illallah dengan ditalkinkan? Dengan ditalkinkan. Karena orang ini tidak istiqomah di atas la ilaha illallah. Disebutkan oleh beliau dalam halaman yang lainnya. Ada orang yang kebiasaannya main catur kata beliau. Main catur setiap waktunya dihabiskan mencumbui kayu-kayu kecil. Dia setiap saat yang luang dia bermain catur. Tatkala menjelang ajalnya Dia ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi justru yang dia ucapkan adalah kebiasaan yang dia ucapkan ketika bermain catur. Allah musta'an. Kebiasaan seseorang mengantarkan pada ujung akhir-akhir hayatnya. Istiqomahnya seseorang. Ketika dia istiqomahnya di atas bermain catur, maka begitulah Allah SWT akan tutup hidupnya. Kaumnya sudah hadir di hadapan dia mentalkinkan ucapkan la illallah tetapi dia adalah ucapkan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan ketika bermain catur. Nah. Beliau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bahasa kita sekarang ini, nah, aku sekak dan aku kalahkan kamu. Nah, aku sekak dan aku kalahkan kamu. Dalam permainan catur ada ucapan aku sekak, nah, dan aku kalahkan kamu. Ini yang diucapkan. Padahal dia ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah. Beliau menyebutkan ada seorang yang kebiasaan hidupnya senang dengan musik dan nyanyi-nyanyian. Ketika menjelang kematiannya, dia ditalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tetapi dia akan mengatakan apa? Dia berdendang dengan lagu-lagu dan nyanyiannya. Naudzubillah. Dia berdendang dengan lagu-lagu dan nyanyiannya. Naudzubillah. disebutkan oleh beliau. Ada para pedagang yang mengkhabarkan cerita ini kepada beliau. Bahwa teman-teman mereka itu sesama para pedagang. Salah satu di antara teman mereka yaitu salah seorang pedagang. Ketika menjelang kematiannya. Ditakinkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi yang dia sebutkan adalah barang ini murah. Barang ini bagus. Ini demikian, ini demikian. Hingga akhirnya dia pun mati dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Istiqomah seseorang. Lisan kita diajak istiqomah di atas apa? Maka Allah sudah memberikan kemudian menuju apa yang dia biasa lakukan. Apabila seseorang setiap selesai sholat dia itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat. Dalam kesempatan-kesempatan yang dia longgar dia tidak lupa berzikir ucapan kalimat-kalimat thayyibat. Pengajian-pengajian yang dia hadir adalah pengajian-pengajian akidah tauhid tanda-tanda bahwa seseorang tidak diantarkan menuju husnul khotimah di atas apa yang dia biasa lakukan. Maka berbahagialah para jamaah sekalian yang rajin beribadah, rajin berzikir, rajin hadir di majlis-majlis ilmu. Wafaqanallahu wa iyyakum. Allah. Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala mengatakan mengomentari kejadian-kejadian yang sangat banyak bahwa orang tidak mudah mendapatkan khusnul khatimah. Kata beliau mengatakan dalam kitab yang sama yaitu Ad-Da'wah Dawa. Maha suci Allah. Betapa banyak orang yang melihat kejadian semacam ini. Namun adakah yang dapat mengambil pelajaran? Banyak orang yang mendapatkan kenyataan seperti ini. Tapi banyakkah di antara mereka yang bisa mengambil pelajaran? Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan bahwa pokok dan intinya adalah surat yang tadi dibaca oleh imam kita dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala. Pada rakaat yang pertama imam kita membacakan ayatnya Allah tabaraka wa taala yusabbitullahu alladhina amanu bil sabiti fil hayati dunya wal fil akhirah. Allah teguhkan, Allah berikan kekokohan orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas imannya. Bil qawli sabit dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh para ulama mengatakan qaulu la ilaha illallah. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan, kekokohan untuk istiqomah di atas kalimat tauhid. La ilaha illallah. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunianya Allah teguhkan dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut dan Allah berikan istiqomah. Dan sampai di akhiratnya Allah SWT memberikan kebahagiaan menunjukkan para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT bahwa kebiasaan apa yang diucapkan keistiqomahan seseorang di atas apa sehingga dia akan dimudahkan menuju akhir hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Sebaliknya Allah SWT menyebutkan wa Allahu zalimin wa ma yasha. Dan Allah sesatkan orang-orang yang memang beraniaya. Bagaimana orang yang bermain catur tidak beraniaya? Waktu dihabiskan hanya untuk mencumbi kayu-kayu kecil yang tidak ada faedahnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dengan fatwa beliau yang sangat panjang. Beliau ingin bahwa orang-orang yang dia adalah pecandu pemain catur untuk segera berhenti. Diuraikan dengan uraian yang sangat panjang dengan beberapa yaitu beberapa alasannya seperti yang oleh beliau berdasarkan nas-nas dalil yang benar. Kesimpulannya bermain catur hukumnya haram. Bermain catur hukumnya adalah haram. Karena orang ini tadabur orang ini tafakur, tidak untuk tadabur dan tafakur ayat-ayatnya Allah. Dia tadabur tafakur untuk merenungkan kayu-kayu mungil yang dia jumpai. Bermain catur. Apabila seorang sudah bermain catur, tidak ada satu pun yang diingat kecuali bagaimana langkah mengalahkan lawan. Dia lupa, zikir, tidak sekedar pada lisannya, tapi hatinya lupa, pikirannya lupa. Bahkan lupa anak, lupa istri, tapi yang diingat kayu-kayu yang ditatanya. Allah akan antarkan orang yang seperti ini menuju kepada penghujung kehidupannya. Anianya orang seperti ini. Berbuat dolim. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang memang berbuat dolim Apabila orang itu berbuat dolim, Allah akan simpangkan dia menuju kepada kedolimannya. Falam mazahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memang berkehendak untuk menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Tapi orang yang dia hendak lurus mengikuti jalan yang benar, maka Allah akan mudahkan menuju jalan yang benar pula. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda husnul khotimah. Yang ketiga adalah mati syahid di medan jihad, di medan pertempuran. Saya sebutkan ini sebagai pelajaran karena disebutkan oleh ulama-ulama kita. Namun saya katakan bahwa medan jihad bukan setiap peperangan adalah medan jihad. Bukan setiap permusuhan adalah medan jihad. Medan jihad adalah medan jihad yang sesungguhnya yang babnya dibahas pada bab jihad. Yang saya ingin sebutkan adalah bahwa yang termasuk mati syahid tidak sekedar pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang mereka telah gugur di medan jihad. Ada beberapa hal kematian-kematian yang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya. Apabila orang kematiannya dengan sebab-sebab yang disebutkan maka dia termasuk syahid. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Asyuhada'u khamsun." Yang termasuk orang-orang mati syahid ada lima. Al-mat'unu wal mabtunu wal gharaku wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah. Orang-orang yang dia kematian karena sakit mat'un yaitu Orang-orang yang tertimpa penyakit taun. Yang dulu pernah menimpa sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Dan orang-orang yang dia sakit perut sehingga mati. Kematiannya karena sakit pada perutnya. Dan orang-orang yang matinya dengan sebab tenggelam. Dan orang yang matinya sebab tertimpa bangunan, tertindih Para ulama kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala ketika ditanya tentang orang yang matinya ditimpa bangunan atau tertimpa apa yang dimaksudkan juga termasuk orang-orang yang kecelakaan lalu lintas yang tertabrak mobil, tabrak motor kemudian mati, kata beliau itu juga termasuk bab tertimpa sesuatu sehingga mati itu termasuk bab tertimpa sesuatu hingga hingga kematiannya. Semoga Allah SWT merahmati mereka-mereka yang kematiannya dengan kecelakaan seperti itu. Allahumma amin. Dan yang kelima adalah orang yang syahid fi sabilillah yaitu yang berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah telah menyebutkan pula asyhada'u sab'atun siwal qatri fi sabilillah. Yang termasuk orang-orang yang mati syahid itu ada tujuh. Selain yaitu orang yang dia terbunuh wafat di medan jihad ada tujuh. Kata beliau mengatakan al-mat'unu syahidun. Orang yang terkena penyakit taun sampai mati kemudian maka dia syahid. Wal gharabu syahidun. Seorang yang dia itu matinya tenggelam pun adalah syahid wa sahibu dzatil jambi syahidun. Dan orang yang kematiannya karena dia adalah terkena semacam penyakit TBC, maka dia pun syahidun. Wal mabtunu syahidun. Dan orang yang kematiannya karena sebab sakit perut, maka dia pun syahid. Wal hariku syahidun. Dan orang yang kematiannya karena musibah kebakaran, maka dia pun syahid. Walladhi yamutu tahtal hadmi syahidun. Dan orang yang kematiannya di bawah reruntuhan maka dia pun syahid. Wal mar'atu tamutu bijumain syahidatun. Dan seorang ibu seorang wanita yang kematiannya dalam keadaan mengandung dengan sebab-sebab persalinan maka dia pun syahid. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah mereka-mereka yang kematiannya dengan sebab-sebab yang telah disebutkan karena sesungguhnya dia mendapatkan kesyahidan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kenapa mereka-mereka yang tidak berjuang di medan jihad tetapi dikatakan syahid? Para ulama menyebutkan yang demikian adalah Allah Subhanahu menghitung beratnya mereka mendapati kematiannya, besarnya dan dahsyatnya peristiwa-peristiwa menjelang kematiannya. Sehingga keberatan-keberatan dan dahsyatnya peristiwa kematian menjelang kematian dia itu dihitung sebagai pahala syuhada. Dihitung sebagai pahala syuhada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ini masalahnya kalau Allah SWT menyebutkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ciri-ciri husnul khotimah dengan mati syahid. Akankah kemudian kita itu mencari penyakit-penyakit sehingga kita itu mati di atas penyakit tersebut? Akankah kita itu mencari di mana ada musibah kemudian kita ingin yaitu tertimpa musibah tersebut? Semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengendaki seorang mendapatkan kebaikan, Allah akan mudahkan dia mendapatkan itu mendapatkan kesyahidan. Termasuk yang syahid pula kata Rasulullah di dalam hadis yang lainnya, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang dia dibunuh oleh orang dalam rangka membela harta yang dirampasnya, maka dia termasuk syahid. Di dalam hadis yang lain Rasul juga menyebutkan, Wa man kutila duna mali fahuwa syahidun. Wa man kutila duna ahli fahuwa syahidun. Orang yang mati membela keluarganya, membela istrinya, membela anak-anaknya. Membela ayahnya, membela ibunya. Maka dia juga termasuk syahid. Wa man kutila duna dini fahuwa syahidun. Orang yang mati membela agamanya. Bukan membela kaumnya, bukan membela yaitu hamiyatan. Tetapi membela agamanya maka dia juga termasuk syahid. Wa man qutila duna dami fawa syahidun dan barang siapa yang dia mati karena dia membela darahnya. Membela dirinya. Fawa syahidun maka juga termasuk syahid. Masalahnya juga sama. Apa kita mencari-cari musuh sehingga musuh akan membunuh kita baru kita akan terbunuh? Sehingga kita mendapatkan syahid? Tidak demikian. Tapi semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kesyahidan dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang beramal soleh dan istiqomah di atas amal soleh. Sesungguhnya di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang meninggalnya di dalam ketaatan orang yang meninggalnya di atas ketaatan. Anda semuanya, panjenengan semuanya, sampean semuanya datang ke sini untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, mendengarkan sunnah-sunnah Rasul yang dibacakan. Menuntut ilmu termasuk amal soleh. Saya tidak mendoakan panjenengan kecelakaan setelah ini tidak. Seandainya Allah mentakdirkan ada seorang jamaah kita yang pulang yang kecelakaan kemudian meninggal. Sesungguhnya dia pulang dari menuntut ilmu. Dia pulang dari beramal soleh. Maka kita berharap orang yang demikian akan diberi kesyahidan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa yang dia mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah semata-mata dia mencari wajah Allah, dia ikhlaskan kalimat tersebut, dia istiqomah di atasnya, dakhalal jannah. Kemudian apabila dia ditutup hidupnya dengan kalimat tersebut, maka dia niscaya akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia berpuasa di suatu hari yang dia puasanya ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian dia mati ditutup matinya dengan puasanya tersebut. Dakhalal jannah, niscaya dia pun akan masuk ke dalam surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha. Dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan sedekah-sedekah yang dia dermakan kepada fakir miskin di jalan-jalan, kepada fakir miskin yang dia dapati di tetangga kanan kiri. Bersedekah kepada anak-anaknya kaum muslimin, bersedekah kepada sahabat-sahabatnya. Bersedekah dengan macam-macam cara sedekah. Dia semata-mata adalah mengharapkan wajah Allah, ikhlas dalam bersedekah. Kemudian Allah tutup hidupnya di atas sedekah tersebut, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa di saat Allah SWT memberikan taufik kepada kita, bisa menunaikan amal solih. Yang pertama hendaknya kita ikhlaskan amal itu kepada Allah. Yang kedua upayakan istiqomah di atas amal. Istiqomah di atas amal. Dengan istiqomah di atas amal tersebut, apabila Allah SWT menghendaki kematian kita dan kita ditutup hidupnya di atas amal soleh tersebut, maka kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kiat yang paling pokok mendapatkan husnul khotimah? Kiat yang paling pokok mendapatkan husnul khotimah adalah istiqomah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang bisa istiqomah? upayakan, kerahkan, optimalkan potensi kita beramal solih, potensi kita untuk terus di atas ketaatan, dioptimalkan. Bagaimana mengoptimalkannya? Niatkan dengan niat yang kuat, dengan tekad yang bulat untuk mewujudkan husnul khotimah. Apabila orang sudah berniat dengan tekad yang bulat Berarti dia ada kesungguhan untuk berbuat kebajikan. Dia berarti bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup di atas istiqomah. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." Kita ingat firman Allah. Barang siapa yang bertakwa dan dia itu adalah suka bersedekah dan dia adalah orang-orang yang sedekahnya dan takwanya Pemberian yang dia berikan adalah ikhlas karena dia adalah mencari yaitu ganjaran di akhirat. Dia iman bahwa Allah menjanjikan ganjaran di akhirat, maka itu yang diharap-harapkan. yasiruhu lil yusra. Niscaya kami mudahkan orang tersebut menuju jalan yang mudah yang dia inginkan. Orang ini bertekad untuk menuju husnul khotimah dan dia istiqomah di atasnya. Kesungguhan niatnya, bulatnya tekadnya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Maka Allah akan mudahkan seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kiat agar kita itu bisa menjaga istiqomah. Kiat agar kita bisa menjaga istiqomah, istiqomahkan lisan kita. Istiqomahkan lisan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, lisan kita itu mengucapkan apa yang itu kita pikirkan. Lisan kita itu mengucapkan apa itu yang menjadi apa isi hati kita. Itu lisan kita. Sehingga istiqomahkan lisan kita. Jika kita benar-benar berniat untuk mendapatkan khusus khatimah, lisan kita diistiqomahkan supaya terus-terus dia itu menuju kepada istiqomah dan tidak menyimpang dari istiqomah. Karena kuncinya istiqomah ada kuncinya istiqomah ada pada istiqomahnya lisan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW menyebutkan La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Imannya seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya hamba itu istiqomah. Dan hatinya hamba tidak bisa istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Allah Akbar. Menunjukkan pentingnya menjaga lisan, mengistiqomahkan lisan. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila lisan kita itu dijaga. Kenapa kita menjaga? Karena kita ingin khusnul khatimah. Jangan sampai lisan kita mengucapkan perkara-perkara yang itu bukan mengantarkan kita menuju khusnul khatimah. Maka insya Allah Ta'ala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat dengan tangan kita, yang kita rengkuh dengan tangan kita, yang kita langkahkan kaki kita menuju ke sana, juga perkara-perkara yang mengantarkan kita menuju khusnul khatimah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa berdoa kepada Allah meminta husnul khotimah. Berharap husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam nabi kita dan rasul kita, orang yang paling bertakwa. Wa innila atqakum billah wa akhsyakum ilaih. Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah. Aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Beliau pun tetap berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberi istiqomah. Agar diberi istiqomah. Sehingga hendaknya kita juga meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbaini min asabi'i rahman." Kaqal bin wahidin yusarrifuhu haitsu yusarifuhu haisu sya'a. Sesungguhnya hati-hatinya manusia seluruhnya itu ada di antara dua jemarinya Allah tabaraka wa taala. Seperti hati yang satu dan Allah SWT akan palingkan kemana Allah SWT kehendaki. Setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Allahumma musarifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak membalikkan hati. Teguhkanlah, kokohkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah istiqomah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bersama mendapatkan istiqomah dan mendapatkan khusus khatimah dengan sebab itu. Allahumma amin. ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa habibina Muhammadin wa ala wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan Tidak ada pertanyaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ah. bagaimana Ustaz orang yang hidupnya berbuat kesirikan hingga dia meninggal, tetapi meninggalnya ketika dalam beribadah kepada Allah. Apakah ini termasuk husnul khatimah? Jazakallahu khairan. Wa jazak. Ada pertanyaan Bagaimana orang yang pernah berbuat kesyirikan tapi ketika dia mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Apakah orang ini termasuk orang yang muslim mukmin yang mendapatkan husnul khotimah? Apakah tidak termasuk orang yang muslim mukmin mendapatkan husnul khotimah? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bahayanya dosa syirik seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lain asyrakta la yahbatan amaluk sekiranya engkau berbuat syirik niscaya amalan-amalanmu akan gugur dan berbatal-batal batal amalan yang dilakukan Bagaimana orang yang berbuat syirik kemudian dia beribadah? Dia berbuat syirik kemudian dia beribadah. Dia berbuat syirik kemudian dia beribadah dan di ujungnya dia beribadah. Di ujungnya dia beribadah. Allah SWT berfirman tentang masalah syirik yang dibawa sampai mati tidak bertaubat. Inna Allah la yaghfiru an wa yaghfiru ma duna yasha. Allah tidak ampunkan dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan Allah mengampunkan dosa yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jika orang yang beribadah dan berbuat syirik, beribadah, berbuat syirik, dia tidak bertobat kepada Allah SWT dari perbuatan syiriknya, maka ibadahnya tidak bisa menolong kesyirikan yang dia telah lakukan. Karena Allah tidak ampuni. Allah tidak ampuni. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sehingga orang itu bertobat kepada Allah SWT. Bagaimana amal ibadah yang dilakukan dia? Allah Maha mengerti, Allah Maha tahu bagaimana hatinya orang ini ketika beribadah kepada Allah SWT. Kita disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu baina wa baina ila dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu baina wa baina illa dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha Sesungguhnya ada orang yang dia itu kesehariannya beramal amal soleh. Kesehariannya beramal soleh. Tetapi kenyataannya di lauh mahfud yang tercatat, dia ini termasuk ahli nar. Maka kenyataan yang ada di ujung hidupnya, dia berbuat amalan penduduk neraka. Maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ada juga orang yang sifatnya itu setiap harinya dia itu berbuat maksiat. Durhaka. Nah, saya afwan, saya mohon maaf menyebutkan kalimat ini. Preman misalnya. Saya tidak katakan semua preman itu jahat. Tapi preman itu disebutkan untuk menyifati orang yang jahat. Dia kesehariannya demikian. Seolah-olah dari apa yang nampak itu apa? Dia ini loh calon penghuni neraka. Tapi di lauh mahfud tertulis bahwa dia termasuk penghuni surga. Maka di ujung hayatnya dia pun melakukan amalan-amalan penduduk surga kemudian dia masuk ke dalam surga. Penjelasan para ulama persis seperti yang ditanyakan. Hadis yang lainnya riwayat menyebutkan fima yabdu finnas. Ini hanya apa yang nampak saja pada manusia. Hanya apa yang nampak saja pada manusia. Kenapa orang-orang yang dia itu setiap harinya beramal soli, nah, tetapi dia masuk neraka, ujung-ujungnya adalah su'ul khatimah. Kata para ulama, amal soli yang dilakukan dia itu adalah fima yabdu finnas. Yang nampak di mata manusia. Allah Maha tahu apakah dia benar-benar beribadah kepada Allah dengan aktivitas yang dia lakukan. Orang munafik beribadah. Orang munafik sholat berjamaah berimam kepada Rasulullah waktu itu. Tapi fima yabdu finnas. Yang nampak di matanya para sahabat saja. Demikian juga keadaan-keadaan demikian. Kenyataan apabila orang itu beribadah, dia berbuat syirik, dia beribadah, dia berbuat syirik, dia tidak bertobat, Fala'allahu bisa jadi benar apa yang disebut oleh para ulama bahwa ibadah dia sesungguhnya adalah fima yabdu finnas. Hanya sekedar nampaknya oleh orang saja. Nampaknya dia beribadah. Seandainya dia benar-benar beribadah kepada Allah, tentu dia tidak menyekutukan Allah. Tentu dia tidak menyekutukan Allah. Barakallahu fiik, wallahu taala Ada yang lainnya? Tidak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita dan inilah akhir dari apa pertemuan yang kita bisa bertemu di majlis ini. Saya sampaikan jazakumullah khairan katiran atas istimam, khidmahnya antum me mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul yang saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat sampean semuanya. Kalau dibaca jawab buat panjenengan semuanya yang lebih halus. Nah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Bisa istiqomah di atas amal-amal yang soli, Istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Sehingga mudah-mudahan Allah SWT membawakan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.